dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan penggalangan dana pembangunan masjid BPM Universitas Amsterdam yang hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Rais Am BPM Indonesia. Het volgende programma zal spreekt zijn gegeven door de heer Jai Haji Ahmad Mustafa Bisri van Rijksam BPNU. Deze preek kan gegeven worden in het kader van de, uh, van de herdenking van de geboorte van de profeet Mohammed Sallallahu kepada beliau Bapak Sayyid di Ahmad Masyarakat di sini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات المشايخ والأساتذة أعزاء وفي المقدمة سيد الفضيلة سيد الحق ياي أحمد الجنتاي رحمكم الله Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan di jamaah PBMB e Al Ikhlas Amsterdam ini dalam rangka memperingati hari kelahiran pemimpin agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita di dalam majlis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat di wa dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara saya sekalian yang terhormat. Pada bulan Rabiul Awal ini seluruh umat Islam di dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali mungkin pemerintah Saudi Arabia. Nah, di sana Maulidan itu beda. Kalau menurut saya sebaiknya Maulid Nabi itu setiap hari. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jaraknya dengan kita itu 15 abad lebih. Ibarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mata air, kita ini adalah sungai yang sudah sampai ke muara. Kejernihan air di muara itu sudah tidak tampak lagi. Keruh oleh lumpur, keruh oleh tampak-tampak. Jadi kita perlu setiap saat naik untuk mencari air bening dari matahari dengan serat mungkin, sesering mungkin mengingat-ingat pemimpin agung kita yang kita anggap uswah asana kita, yang kita anggap sebagai pemimpin agung kita. Sekarang sudah tidak bisa kita lihat lagi kejernihan air mata air itu. Kita sudah hampir tidak bisa membedakan mana muslim, mana yang tidak muslim. Yang tidak muslim korupsi, yang muslim juga korupsi. Yang tidak muslim membunuh, yang muslim juga membunuh. tidak bisa hampir tidak bisa dibedakan. Karena itu kalau menurut saya sekerap mungkin kita mengadakan maulid nabi. Tidak perlu harus keburu awal. Supaya kita selalu diingatkan kembali, diingatkan kembali, diingatkan kembali kepada cermin agung kita. Kalau Anda sekalian membuka Al-Quranul Karim, mulai dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan Anda sekalian tidak akan menemukan satu ayat pun, bahkan satu kata pun yang memuji Rasul kita, Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji misalnya penggantengannya, Padahal kanjeng Rasul itu ganteng sekali. Ganteng sekali itu. Katanya Nabi Yusuf yang paling ganteng. Nabi Yusuf ganteng karena orang bisa mensifati wajah beliau. Ibaratnya Nabi Yusuf adalah bulan. Orang bisa memandang bulan. Orang yang sedang bandrol selalu, wahai bulanku dan Tidak ada yang bagai matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat matahari, sehingga orang istilah memandangnya tidak bisa mengatakan padahal ganteng sekali. Rasulullah ganteng, gagah, keren, keren sekali, indah sekali. Rasulullah secara fisik indah. Indah itu takrifnya, definisinya hampir sama dengan adil. Kalau adil itu waktu syekh di mahalnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan peci di kepala, ini adil. Kalau meletakkan peci di sini, itu zolim. Kalau indah jamal, hampir serupa itu. Ya. Indah adalah sesuatu yang letaknya pada tempatnya. Buah saja dianggap indah. Kalau tempatnya tidak ada, Kalau tempatnya diutus, tidak ada indahnya sama Wajah yang indah itu adalah hidungnya tepat di tempat. Matanya tepat di matanya jatuhnya yang tepat. Anda melihat kalau orang itu tepat semuanya pada tempatnya, dia datang selama. Tapi kalau hidupnya terlalu jauh dari mulutnya misalnya, dia sudah mati. Atau matanya terlalu mepet ke telinga, atau terlalu jauh. Rasulullah proporsional Sehingga dalam sejarah disebutkan Rasulullah itu kalau berjalan dengan sahabat yang terkenal tinggi sekali seperti misalnya sahabat Umar dan Ali bin Malik Rasulullah tidak kalah tinggi Rasulullah tidak kalah tinggi tapi kalau Rasulullah berjalan dengan orang yang sangat pendek misalnya Abdullah bin Mas'ud dia tidak terlalu kelihatan canggung. Tapi di Quran tidak pernah Rasulullah dipuji tentang kegantengannya, tentang kegagahannya. Rasulullah Ambil baca dari famina sampai minal jinnati warna tidak ada Allah memuji Rasulullah tentang nasabnya, keturunan. Padahal keturunan Nabi Muhammad keturunan yang terbaik, nasabnya Rasulullah dan nasab yang terbaik di Quraisy. Tidak ada yang terbaik melebihi Hashim, Abdul Muttalib, Abdi Mana. Tapi tidak pernah dipuji soal Bahkan Nabi Nabi tidak pernah dipuji tentang ilmunya. Padahal ilmunya luar biasa. Yang Anda akan temui di dalam al quran tadi ujian Allah sendiri terhadap Rasul kekasihnya ini adalah wa innaka la'ala khuluqin Jadi Allah Ta'ala sendiri memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba yang akhlaknya luar biasa. Tuh. innaka ala hulukin Al-Quran seperti Anda ketahui turun ke dunia ini melalui fase-fase. Yang pertama melalui fase hati. Itu Al-Quran datang ke hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diserap oleh Rasulullah, dipahami, diamalkan. Baru disampaikan. Maka tiba fase telinga. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat mendengarkan dengan telinga, lalu dimasukkan ke hati, diserap diamalkan. Kita ini yang paling terbelakang sudah sampai muara tadi. Sudah pasonya paso mata. Kita buka mushaf yang kita kadang-kadang mengira bahwa kitab Quran itu adalah transkripsi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang direkam tidak Wa innaka la'ala ulukin azim. Ini kebetulan temanya kita kuatkan tekad untuk meneladani akhlak mulia dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nilai kita sebenarnya kalau kita mengaku umat Muhammad, nilai kita ada pada akhlak kita. Bukan pada keturunan kita. Bukan pada kegantengan kita bukan pada kecantikan kita, bukan pada kekayaan kita, bukan kepada ilmu kita dan lain sebagainya. Menilai kita saja. Kalau kita umatnya Muhammad adalah kelak. Saya tidak perlu memerinci banyak-banyak tentang akhlaknya Rasulullah. Bagaimana beliau dengan istrinya, bagaimana beliau dengan orang tua, bagaimana beliau dengan anak muda, bagaimana beliau dengan tetangganya, bagaimana beliau dengan kawan-kawannya. Anda bisa membaca sendiri dalam tarik-tarik. Para sahabat-sahabat adalah orang-orang yang ingin lepas-lepaskan dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anda tahu sendiri, sahabat-sahabat itu tidak sama yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang lain mempunyai karakter yang berbeda-beda sekali. Kebetulan, ini bahasa kita kebetulan, tapi sebetulnya itu sudah skenario skenario nya Tuhan. Rasulullah itu mempunyai dua mertua, dua menantu. Rasulullah mempunyai dua mertua dan dua menantu. Ini tidak ada yang sama. Yang satu karakternya mertuanya yang pertama itu karakternya lembut, lembut, bicaranya enak, mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang satu kelas kelas saking kerasnya itu kalau sedang motong rambut kok sampai beliau batuk atau dehem itu mesti mencela guntingnya. ada apa ini kalau beliau berjalan ke barat beliau tiba-tiba berhenti entah apa sesuatu hal beliau berhenti semua yang di belakangnya berhenti semua bahkan sampai diceritakan kalau beliau ke selatan dari selatan ada setan mau ke utara tidak ada. khawatir bertemu dengan mertua Rasulullah yang satu yaitu sahabat Umar bin Khattab menantu dua juga tidak sama. Yang satu kaya raya, kaya raya sekali. Kaya sekali. Namanya Utsman bin Affan yang dijuluki Zunurai karena beliau pernah kawin dengan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Umi Kusuf ketika Sayyidina Ruqayyah meninggal putri putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Utsman kaya kaya sekali Sayyidina Ali menantunya yang satu lagi itu melarat sekali marah sekali kalau bahasa Jawanya marahnya itu sampai takel sikut pangkalannya itu pakai sikut jadi tidak dapat apa-apa jadi kalau ada orang yang pribadinya halus bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keras, tegas, bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya bisa mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang melarat juga bisa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala min ampusikum. Maka jahatum rasulun min ampusikum beliau bisa jadi contohnya siapa saja. Misalnya soal kedermawanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua yang saya contohkan saja ya tadi. ada. Ketika Rasulullah mengumumkan siapa yang mau infak ini untuk perjuangan Islam ini siapa yang mau infak itu Sayyidina Utsman yang kaya raya itu langsung tanpa berpikir panjang saya akan menginfakkan sepertiga kekayaan saya. Anda bisa bayangkan sepertiga kekayaannya sahabat Utsman yang kaya raya itu diserahkan semua. Ini Rasulullah infak saya. Sayyidina Utsman sepertiga kekayaan Sayyidina Umar tidak mau kalah. Saya infakkan setengah kekayaan saya. Mungkin rapat-rapat yang lain, Pak, ini lebih hebat bikin rapat Umar itu luar biasa. Tidak mau kalah. Sayyidina Umar sepertiga, beliau langsung setengah tanpa mikir lagi ketika sampai kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya infakkan seluruh kekayaan saya. tidak Umar aku tidak pernah menang sama orang satu ini. Seluruh. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kok seluruh itu kan punya istri, punya keluarga, gimana? Atas sahabat Abu Bakar, saya sudah musyawarah sudah rembukan dengan keluarga. Mereka semua ikhlas hanya memiliki Allah dan Anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau misalnya, kalau misalnya PPNP Al-Ikhlas menghendaki umat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk berinfak mendirikan masjid Al-Ikhlas Kira-kira kita berapa kan ini? ada ada kotak apa ini? Ya, ya usah disebutkan separuh atau seberapa, pokoknya dimasukkan saja lah itu. Tidak perlu separuh setengah, karena sepertiga yang diberikan oleh sekabat Usman itu jauh lebih banyak daripada setengah kekayaannya Sayyidina Umar. Seluruh kekayaannya sahabat Abu Bakar tidak ada apa-apanya dibanding sepertiga kekayaannya sahabat. Jadi infak itu bukan ya. jumlahnya tetapi proses Kalau Anda mempunyai uang 100 euro 100 euro Anda infakkan 10 euro itu sudah berapa persen? Hah? 10 persen ada yang mempunyai 1 juta euro dan memberikan 10 euro berapa? Kita 50 jadi 1 juta euro Anda mempunyai cuma 50 euro diinfakkan semua apa yang seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, seluruh kekayaan Anda Anda punya 50 euro Anda infakkan 25 berarti Anda seperti Sayyidina Umar infakkan Anda punya 75 euro Anda infakkan 25 apa yang sama dengan impaknya Zaidina Utsman. Wali. Karam Allah wajah. Sayyidina Ali karam Allah wajah. Menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah yang keempat, itu pernah berkata yang kurang lebih artinya orang yang paling pandai, orang yang paling pintar adalah orang yang menasarupkan hartanya untuk kepentingan sendiri. Saya ulangi lagi. Orang yang pandai adalah orang yang menasarupkan hartanya untuk kepentingan sendiri. Orang bodoh ialah orang yang menasarkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Saya ulangi apa enggak ini? Orang pandai adalah orang yang menasarupkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang bodoh ialah yang menasarupkan uang hartanya untuk kepentingan orang lain. Mari kita tanya diri kita sendiri, kita ini orang bodoh atau orang pintar? Kita tasarupkan harta kita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Ini kok diam semua ini? Akan dengarin saya apa enggak? Dengar, dengar, dengar, Ini saya jauh loh dari Indonesia. Masa di sini di aja? Dengar Pak, Orang yang pandai adalah orang yang menaklukkan hartanya untuk kepentingannya sendiri. Kemudian mau menafalkan hartanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kita kepentingan sendiri itu jelek sih kok dianggap indah itu gimana. Tapi kemudian saya hubungkan satu peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan Rasulullah itu suka misalnya menyembelih kambing misalnya bagi-bagikan jadi Nabi itu tidak pernah di rumahnya ada harta dan makanan ada ada. Alam itu dan beri orang lain. Suatu ketika beliau menyembelih kambing sama istrinya diberitahu ini dibagi-bagi ya nanti dibagi-bagi sama tetangga-tetangga Rasulullah pergi untuk dakwah untuk bertemu dengan umat. Ketika beliau pulang ke rumah, tanya kepada sang istri, saya masih kebagian nggak itu Ambil. kata sang istri sudah habis semua tinggal ini ya Rasul. habis semua tinggal ini ada sampel sedikit bisa semuanya sudah habis tinggal ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam omonganmu ini keliru semua habis tinggal ini yang ini yang akan habis yang makan yang lain itu tinggal paham bu? yang dibagi-bagi itu yang tinggal yang masih yang sekarang ini yang masih ada sedikit ini, ini akan habis dimakan. Belum paham juga. <laughs> Jadi kadang-kadang kita itu sangat dokil dengan diri kita sendiri. Sangat bakil, padahal kita itu dermawan dengan siapa-siapa dengan penjual bensin, dengan orang-orang yang punya mall, pedagang sayuran. Wah, wah, wah. Jika kita itu untuk kepentingan kita sendiri, itu bahayanya luar biasa. Ketika di masjid ada kota jalan, dompet dikeluarkan. Ini Dicari yang paling kecil sih, Kalau yang tempat kertas kok nggak ada yang kecil, itu ada koin itu dimasukkan. Padahal ini yang tinggal, ini yang masih. Orang yang pergi haji di Indonesia ini, orang mengatakan ongkosnya lah mahal sekali. Kok mahal sekali ongkosnya? Loh, kalau mau murah juga bisa. Gimana caranya? Kamu nggak usah pakai living cost. Berikan tiket aja, pulang balik sudah. Itu murah. Tapi nggak usah pakai living cost. Kalau living cost dulu. Jadi orang naik haji itu membayar lebih daripada harga tiket untuk living cost. Living cost itu uang itu nanti diganti uang real. Karena uang rupiah tidak laku di Saudi. Diganti. Sekarang pertanyaannya, kita itu termasuk yang bayar living cost apa enggak? untuk nanti di akhirat. Apa yang tadi Anda sumbangkan untuk Masjid Barat itu akan Anda jumpai di sana. Pada saat uang tidak laku, pada saat euro tidak laku, dolar tidak laku, real tidak laku, rupiah tidak laku. Apa yang sudah kalian lepas tadi itu nanti di sana living cost menjadi akhirat. Bahkan nanti Anda mungkin terkejut-kejut. Nah, loh ini apa kok? Saya dikasih anugerah sekian banyak. Loh ini koin yang sampai hmm, kemburukan dia itu. Koin. Koin saya sendiri menjadi sekian banyaknya ini. tahu begini nih, saya kasihkan semua. Hmm. Ini contoh kecil bagaimana Rasulullah mendidik murid-muridnya atau yang biasa disebut sahabat itu dengan akhlakul karimah beliau istimewa anak paling istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Kalau soal bongso ibadah segala macam itu enak sekali. Tidak ada perintah Rasulullah, perintah agama Islam yang sulit tidak ada. Coba sampai ngacung yang merasa sulit. Ngacung yang merasa sulit dengan perintah agama Islam apa? Tidak ada ngacung. Berarti ringan semua ya. ritual atau yang makhluk seperti sahaja Dan itu orang Jawa yang mulutnya itu hono seroko dodo sonoro itu bisa syahadat dengan paksa. Mudah. Dan sekarang ini zaman sekarang orang tidak percaya kepada Tuhan itu rada aneh. Rada aneh orang itu. Kalau tidak aneh ya cuma kepingin sensasi saja. Jadi orang yang menganggap bahwa tidak ada Tuhan itu orang yang mau cari sensasi saja. Bedah anubalia. Dia pasti percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan saya lucu dari Australia datang ke rumah itu menanyakan hukumnya dirinya. Gusmus, ya ini hukumnya bagaimana? Ada orang kok tanya hukumnya dirinya. Lu maksud sampai begini, saya ini sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya sudah syahadat La ilaha illallah. Tapi saya belum percaya Muhammad itu Rasulullah. Jadi itu gimana? Saya bilang, ya kamu ini setengah Islam. Karena syahadat itu dua, kamu baru satu. Tapi kenapa kamu kok baru satu? Saya tanya begitu. Dia jawab apa? Ya soalnya sempat mempelajari Allah. Belum sempat mempelajari Muhammad. Batin saya sulit sekali orang Australia ini mau masuk Islam. Saya begitu lahir sudah syahadu Allah ilah ilah syahadu anna Muhammad Rasulullah tidak pakai neliti-neliti segala macam. Sangat enteng syahadat. Salat. Salat berat atau ringan? Bu? Ringan, ringan, ringan, ringan. Aduh, Ibu, ini. Dengan. Salat itu seandainya boleh diubahkan, Seandainya diubah, mau boleh diubahkan. Siapa yang mau mensalati dulu saya sepuluh ini Yang ngantri banyak sekali. Karena itu ringan sekali, tidak ada lima menit. Bayang kita akan lima menit ada. Nanti saya jamin saat asal ada dua menit pak. Empat menit pak. Empat menit. Empat menit itu kalau bacaannya sabibi sama hal asar kaum bacaannya puluh sama ina apa ina ya. Gak mampu gak wajib. Kalau yang gak mampu hajinya di masjid al saja. Kenapa? Perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah. Karena Rasulullah kalau memerintahkan kepada umatnya itu dikasih embel-embel. aku akutum diambil waktu minggu mas masotoh. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, kerjakan semampumu. Ini yang membuat ingat semampu. Saya punya kawan di Indonesia sana. Orangnya kaya sekali. Rumahnya tiga. Rumah sampai tiga. Punya truk lima. Punya mobil sedan. Satu jeep satu istrinya cantik dia sendiri puasa Senin Kemis tiba-tiba menjumpai saya Gus saya ini sampai tahu sendiri itu saya kecukupan istri saya lumayan saya puasa Senin Kemis tapi kenapa batin saya tak kunjung tentram kadang saya sungkup, nggak tahu asal usulnya. Kira-kira apa? Pada waktu itu saya jawab mungkin salah sampean itu perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin ngelamunnya 90 persen, nilai ngelamunnya itu tinggal 75 apa berapa itu. Ini nanti kalau betul-betul bisa dikurangi lamunnya pada sholat itu, sholat anda kualitasnya bagus. Insya Allah tidak ada yang merusakkan sampai sama sekali. Tiba-tiba apa jawabannya Bu? Wah kalau salat ya saya memang belum mengerjakan. <laughs> Ya, Saya ya, bagaimana? sampai puasa Senin Kamis. Istri sampai dia ya juga rajin sembahyang, sampai kok belum mengerjakan sholat ada apa? Ya kalau puasa kan tinggal tidak makan saja Pak ya. Nah, kalau sholat, oh, sholat itu ada bacaannya segala macam. Saya hanya bisa pakai patekah saja. Loh, sampai ini bagaimana? Sholat itu ya bacaannya cuma patekah itu tok. Ah, masa Pak Kiai? Sampai manggil saya Pak Kiai kok masak. masak itu enggak percaya sebenarnya. Lo kalau enggak percaya saya tanyakan ke Kiai Kiai lain. Salat itu bacaannya ya cuma fatihah itu saja. Bahkan kalau sampean tidak bisa KTK, bisanya apa? Allah Akbar tak saya. Karena saya sering dengar orang timur pak Allah Akbar, Allah Akbar. Seandainya bisanya cuma Allah Akbar, itu khas berhasil kan kita sholat Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan Allah Akbar, Kami Allah belum bisa, Allahu Akbar. Terus berantem promo Allah Akbar. Dia masih mengatakan, Masya Ben ini, nggak percaya, nggak usah tanya saya lah. Dosanya begini Pak Kiai. Saya lihat itu yang orang sholat rukuk sujud itu kok Umi-umi mulutnya. Tahu umi-umi ya? Hah? Apa umi-umi? Komat kami. Nah, saya bilang, ya kamu mau komat kami juga boleh. Lah apa yang saya komat kan, Lah ada enggak? Kalau enggak usah ya enggak sama komat kami itu. Wong yang komat kami itu ada yang dikomat kami. Kan? Kalau enggak ada ya jadi ada orang yang mengira sholat itu ya. Padahal semapun. Quran sendiri mengatakan ittaqullah mastatakum. Beberapa mufasir mengatakan ittaqullah mastatakum ini yang mazhab nasah itu menasah firman Allah ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi semampumu. Tidak mampu Fatihah, Allahu Akbar saja terus terus. Kepenak lagi, lebih enak lagi ke masjid, ikut imam. Biar semua ditakut imam. Salahnya berani jadi imam. Dia nanti yang nanggung bacaannya. mampunya tiga ikut atau enggak. Apalagi yang sulit haji, saking mudahnya haji, itu sampai di Indonesia itu ngantrinya sampai 19 tahun. Menantu saya itu setor tahun ini itu, itu 19 tahun. Kemarin Menteri Agama minta ditambah kotanya malah dikurangi kan. Karena Saudi sedang memperlihat, entah apa itu. Tidak ada yang Bahkan yang diperintahkan oleh Rasul kita itu adalah sesuatu yang menjadi kewajaran manusia. Jadi sampai jadi orang yang wajar-wajar saja, tidak usah mikro-mikro, tidak usah model-model asal anda wajar terus enak sekali mengikuti kajian Nabi itu enak sekali ya bagaimana tidur sama istrinya dapat pahala bayangkan itu tidur sama istrinya wajar guys. kalau tidur sama tetangganya tidak wajar saya sampai menulis tidak ngomong menulis dan sampai sekarang belum ada yang ah, habis. Nah. Saya mengatakan kalau ada siapapun yang mengatakan mungkin serbannya seperti banter, jenggotnya sampai dada tapi mengatakan kepada anda sekalian sesuatu yang tidak wajar bagi umumnya manusia itu pasti bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu karangannya sendiri. Misalnya ada orang kalau kalian kalau ingin selamat dunia akhirat berpuasalah kalian dua hari dua malam tanpa sahur tanpa buka. Ini jelas karangan. Karena umumnya manusia mengatakan itu benar. Asal umumnya manusia mengatakan berat, jelas bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk pegangan. Hmm. Karena Tuhan tidak ingin memberatkan umatnya. Karena tidak ingin memberatkan umatnya, maka diutuslah seorang hamba utusan yang luar biasa akhlaknya, yang juga tidak suka memberatkan umat. yang suka. Kadang-kadang orang itu memang ada agama lain yang mengatakan bahwa kalau kita tambah sulit, itu tambah banyak pahalanya itu Agama yang begitu itu ada. Eh bukan agama Islam. Jadi kalau Anda tidur di kasur sama tidur di tikar, pahalanya banyak ditikar. Kalau sampai tidur ditikar, dengan tidur di tanah, pahalanya banyak di tanah. Kalau tidur di tanah dan tidur di duri, wah lebih banyak itu pahalanya di atas duri. Itu aja damai. Tapi di Islam enggak. Ada Pak, Islam. Di Islam tidak. Kalau ada yang begitu berarti karangan sendiri. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan umatnya itu luar biasa mencintainya. Kadang-kadang kalau saya mengingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi umatnya itu, saya itu sampai itu menangis. Konon, konon, semua nabi, semua utusan itu diberi doa satu doa yang mustajab dari Allah Semua doa-doanya Nabi sudah diminta semua. Termasuk Nabi Sulaiman yang ingin paling berkuasa, paling kaya, paling segala macam itu sudah dapat oleh Nabi Sulaiman. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang belum diminta permintaan. Ditangguhkan nanti untuk kepentingan umatnya. Jangan-jangan umatnya ada yang kesasar ke neraka. Rasulullah memohon ini pernah ngaji dengan jamaah al-ikhlas di Jogja. Jangan disiksa ya Tuhan. Amin, amin, amin, amin. Tidak pernah Anjing Nabi menyusahkan umatnya tidak pernah karena seperti disebutkan di dalam uh, ayat akhir surat Taubat, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sangat sayang kepada kita. mau, mau Jadi berbahagialah, berbahagialah sampean mendapatkan Rasul saja Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya katakan di hak, di hak kemarin saya katakan kenapa kita menjadi enak mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu seorang manusia sama dengan kita Rasulullah itu manusia, kita manusia. Dan ini saya katakan berulang kali karena kata-kata kita itu lupa. Kita itu menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan manusia. Nabi Muhammad itu manusia yang paling manusia. Jadi kalau sampai asal tetap manusia, enteng sampean, ya, enteng. Makanya jangan sering-sering ke kebun binatang. Lu kadang-kadang keseringan ke kebun binatang terus ngamun Saya pengen jadi buaya. Lalu orang-orang pada membicarakan, hati-hati loh, itu cakep tapi buaya dalam. Ini karena dia senang sudah pengen jadi buaya. Ada cantik sekali orang mengatakan hati dia cantik tapi ular. Ya tentu saja kalau ular buaya mengikuti manusia yang kesulitan. Kalau kita tetap manusia, kita akan dengan enak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah neko-neko. Sekarang itu banyak ya gayanya itu mau melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatwanya itu berat ya. seolah-olah semakin berat, semakin banyak pahalanya. Tidak. Saya tegaskan tidak. Tidak semua yang berat itu banyak pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada murid-muridnya, Yassiru wala tunaffiru. Bikin yang mudah-mudah saja. Loh itu kan Nabi kok mempermudah. Bukan di Nabi mempermudah. Allah sendiri berfirman. Yuridullah bikumul yusra. Wala itu bikumul usra. Malah ada tekanan di sana. Tuhan tidak menghendaki kamu berat. Tuhan menghendaki kamu enteng. itu yuridullahu bikumul yusuf. Allah menghendaki kamu mudah. Ditambahkan tidak menghendaki kamu sulit. Karena itu kita itu enak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini entah dari mana ilmunya itu. Entah dari siapa uswahnya. Itu pertentangan. Apa ya bahasa Indonesia ya pertentangan? Ngotot. Bahasa Belandanya pertentangan apa tahu? Itu bahasa Belanda itu aslinya pertentangan. Pertentangan itu ngotot. Ngotot itu tidak biar tidak wajar gitu. Wow, Allah apa itu dengan itu itu, Gak sholat, jahanam kamu. Lu kok gak sholat jangan baru diusut dulu. Jangan-jangan seperti kawan saya tadi. Disangkanya sholat itu sulit. Jangan-jangan dia tak punya sarung. Padahal pendiriannya di kalau mangsone menurut perkiranya dia sholat harus pakai sarung. Jadi orang itu macam-macam. Jadi harus disikapi yang berbeda-beda. Jangan semuanya jahanam aja main jalanan seperti ikut andil saja. Betul tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini eh itu apa ya? Euro ya. ini dari sampai dana dari Anda untuk masjid ini itu tadi sudah dihitung ada 2.190 euro. Tambah cukup sedikit karena tambahan 50 ribu rupiah. Ini nanti Anda bisa cari di sana. Di tabungan Anda ada di sana. Kalau tidak ada nanti tanyakan mana Pak Syah mana mana pimpinan BPMT yang ngumpulin duit saya dulu. mudah-mudahan sampai sudah lupa ini ya, sudah lupa karena ikhlasnya sudah lupa. Saya kembali ke tadi. Tidak usah berlebihan. Allah itu Allah itu mempunyai asma salah satu asma dari asmaul husna itu ada yang namanya syakur syakur siapa yang bisa menerjemahkan syakur dalam bahasa Indonesia saya kasih satu dulu Pak Ustaz, saya kasih dulu. <laughs> Saya kebetulan nggak bisa juga bahasa. Kalau untuk orang, untuk orang, jadi misalnya Kiai Hambali itu syahur itu artinya Kiai Hambali itu suka berterima kasih. Sampai kasih, koin ini terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan itu saat dari doakan gak karuan Padahal cuma koin. Itu namanya takut. Tapi kalau Allah, itu apa itu? Saya bisa cuma bahasa campuran antara Indonesia dan Jawa. Syakur itu mahal nerima ke. Nah, itu, nah, itu yang, yang kurang Jawa itu coba Indonesia. Mohon nerima ke. Begini, daulah yang perintah. Kamu harus kerjakan ini. Harus persis seperti yang saya perintah, Harus persis. Jangan sampai biasa sedikit pun. Ada yang perintah begitu. Ini kalau Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita asal kita tidak berniat melawan dan kita sudah berusaha semampu kita maka Allah menerima amal kita itu yang namanya syakur jadi apa itu bahasa Belandanya Jum, apa bahasa jadi Allah itu memerintahkan kepada kita dan kita berusaha, sudah berusaha untuk melakukan sepas-pasnya. Tapi ternyata masih kurang pas. Itu diterima saja sama Tuhan. Gak apa Tuhan tahu potongan kamu. kamu sudah sampai mengantuk ke luar negeri. Punya majikan bukan Islam, masih sempat sembahyang, oh itu sudah luar biasa ya. Diterima sama bicara. Itu apa ini, Dasarnya apa? menerima. Tidak seperti kalau tidak pas pecat. Tidak begitu. Semampu. Semampu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syakur. Jadi tidak usah petun Tuhan itu tahu persis potongan kita itu Tuhan tahu lah. Orang bisa. Kalau sampai itu bagus, pasti sampai itu ditakdirkan hidup zaman senabat. Kalau orang-orang seperti yang pecicilan-pecicilan itu, yang pesan-pesan itu, seandainya menghidup hidup zaman kajian Nabi, jangan-jangan tidak ikut kajian Nabi, tapi ikut Abu Jahal. Kita alhamdulillah bersyukur kita itu hidup di akhir zaman. Malah kalau menurut ramalan kemarin itu sudah kelewatan kita. Sudah mestinya kiamat itu tahun 12 kemarin itu nggak jadi. Jadi kita tidak jadi menjadi makhluk terakhir di dunia ini. Eh, jadi jadi sekali lagi kita wajar-wajar saja asal kita itu wajar sebagai manusia insya Allah kita sangat gampang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya firman yang Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. mengikuti Rasulullah itu seperti katakan itu mudah sekali karena Rasulullah manusia dan kita manusia. Rasulullah tahu kita. Kemarin di jenak saya katakan Kanjeng Nabi bukan hanya pemimpin yang manusia, tapi manusia yang mengerti manusia. Rasulullah mengerti. Seandainya Anda hidup zaman Rasulullah, tahu persis sampai-sampai Ngerti mas. Kemarin saya contohkan di Denhat itu. Ada seorang yang terkenal sebagai kiai lah gitu. Tapi nggak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli spirit, ahli pikir, ketika ada orang minta wiridan untuk menenangkan hati, dikasih ayat kursi 35 ribu menuduh orang. Kenapa? Karena kiainya nggak ngerti orang. Disangkanya orang itu ya yang seperti dia Umumnya kan begitu pemimpin-pemimpin. Pikirannya manusia itu seperti dia. Kalau tidak seperti dia bukan manusia. Aneh. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, Rasulullah itu tahu. Oh, ini kemarin baru saja jadi preman sekarang baru masuk Islam oh ini orang banyak kerjaan oh oh ini orang awam ini jangan oh, semuanya dimarahin gara-gara tidak seperti dia itu namanya nggak ngerti manusia yang terakhir saya akan baca sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi apa yang saya sampaikan di tim kemarin. Rasulullah itu bersabda, "Kulu ummati, ini termasuk anda sekalian. Kulu ummati yakuluna jannah, ilaman abad. Semua umatku masuk surga." Oh, ini pernyataan kok amin. Amin itu kalau doa. Pengharapan itu amin. Ini pernyataan Rasulullah. Kalau nggak percaya ya istighfar lagi. Gitu. Ini sabda Rasulullah. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Kecuali Loh ada orang yang tidak mau di surga Loh Kebanyakan orang senang durian, durian. Itu ada yang tidak mau. Tidak mau durian. Iya, semua, semua senang. Dia tidak senang. Yang tidak mau itu siapa? Yang tidak mau ya yang tidak mau ikut kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu ke surga. Kanjeng Nabi di depan ke surga, karena surga. Kalau sampai mau mengikuti kanjeng Nabi, sampai masuk ke siapapun sampai. Asal umatnya Muhammad dan mengikuti sejak Muhammad, Anda akan masuk ke. Tapi kalau sampai tidak mau, ke sana. Loh, kamu kemana? Ini loh. Enggak, enggak mau masuk. Ya silahkan. Kalau enggak mau, diapakan lah. Tidak Yang mau, kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mau. Allahumma amin ini baru amin. Sekarang pengharapan dah amin tadi. Mudah-mudahan kita semua dan guriah ya kita, keluarga kita semua itu termasuk orang yang mau mengajak keluarganya semua mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya katakan mengikuti kan Nabi itu mudah, tidak ada lakunya yang sulit tidak ada, semuanya mudah. Anda tinggal berdosa, tinggal astagfirullah, astagfirullah lagi sudah dihapuskan dosamu. Enak kan? Pendapat eh, dapat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah dapat musibah innalillah Udah enak sekali semuanya salat tidak ada lima menit sehari sehari berapa lima kali lima kali jangan saya kasih kemurahan setiap sholat lima menit itu satu hari berapa 25 menit ya kan 25 menit itu ada setengah jam enggak? Lama mana dengan bercermin? Ini ada kata ya, kita itu keterlaluan. Kepingin warga pagi 24 jam, dikasih 24 jam. Setengah jam saja sewana Allah berat itu kan ya. kenalilah betul. Anda, saya, kita semua itu dianugerahi Allah 24 jam. 24 jam. Tidak ada setengah jam untuk menghadap Allah. Tidak ada setengah. jam. Terlalu banyakkah ini? Tidak. Terlalu sedikit. Ada banyak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa al katsiran. Rasulullah betul uswah, betul teladan, tapi bagi siapa? Bagi orang yang percaya kemurahan Allah, percaya hari akhir dan banyak berpikir, 15 15 menit banyak berpikir, sedikit? Sedikit. yang paling pikir itu sholat. Nah itu sholat akhir lima kali dua jam lima lima kali lima dua puluh lima menit. Sekarang tahlil aja bid'atan. Wes tambah nggak pernah pikir kamu. Salatnya nggak ada 25 menit mikir yang lain tidak. Maka anda sekalian sekarang saya ijazahi mumpung saya sedang murah hati ini. Anda catat bab kita ikhtiar itu tidak hanya zahiran tapi zahiran wa anda mendidik anak Anda tidak cukup dengan mengandalkan kemampuan Anda mendidik anak. Harus disertai ikhtiar batin dengan memohon kepada Allah agar anak Anda menjadi anak yang terdidik. Anda berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja. Tapi jangan lupa memohon Allah. Allah, aku berusaha engkau memberi rezeki. bila aku rezeki yang manfaat dan parah. Itu ya Bu ya. ya, ya. Jadi, nah Salah satu yang ingin saya berikan karena saya sedang murah hati ini, lalu ditraktir sama ketua Surya tadi. Akhirnya, sampai catat ini untuk bacaan anda baca astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim itu sehari minimal 100 lalu banyak atau enggak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Minimal sehari 100 kali Sedikit apa banyak? Kalau mau di dicicil bisa setiap habis sholat 20 Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah Azim, Astagfirullah Ketika membaca Astagfirullahaladzim itu di sini meniatkan memohon ampun kepada Tuhan. Siapa tahu kita berdosa tapi kita tidak sadar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 20 kali ya ya, ya. Jadi kalau sehari 100. Kalau nanti ada yang lupa, tambahkan saja. Pokoknya sehari kalau punya keperluan yang mendesak, nolnya ditambah. Kalau 20, nolnya ditambah jadi puluh. Yang minimal tadi 100 menjadi 1000. Ambil biar. Mau mengerjakan itu? Yang kedua, selamat. Apa selawat yang Anda paling sukai? Selawat yang paling Anda sukai. Itu sampai baca pada saat mulut Anda nganggur. Jadi dibaca setiap mulut nganggur. Mulut nganggur itu artinya mulutnya tidak dipakai makan, tidak dipakai bicara. pada menggunjingkan orang kan lebih baik untuk selawat, Ya Ya. Kita selawat sekali, itu oleh Allah dibalas 10 kali. Selawat dari Allah kepada kita, itu artinya rahmat. Jadi kalau kita selawat sekali, mendapat rahmat 10 kali dari Allah. Dan kalau Allah berselawat kepada kita, itu malaikat ikut-ikut. Alladhi yusalli alaikum wa malaikatuh. Malaikat ikut. Kalau malaikat bersalawat kepada kita, artinya malaikat itu memohonkan ampun dosa-dosa kita. Selawat setiap mulut Karena selawat itu tidak harus habis sholat, tidak harus duduk, tidak harus suci, tidak suci, tidak punya wudhu, duduk, tiduran, naik, angkot, apa saja, asal mulut kambul, bisa dipakai. Bisa salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabkan itu. rutinkan. Tuh istighfar dan selawat itu nah, nggak usah saya beritahu asiatnya nggak usah saya beritahu nanti sampai bacanya keringat asiatnya nggak usah saya beritahu pokoknya nak aja kan nak aja nggak usah saya beritahu kan nanti sampai teringat waktu istighfar tidak minta ampun tapi asiatnya asiatnya Oke, okay? diterima ya itu. Ya, Itu hadiah dari saya untuk anda sekalian. Wah ini dari ibu-ibu masih ada sumbangan, bukan sumbangan ini, apa namanya ya itu tadi titipan. Dari ibu-ibu itu sumbang kue lakunya 1370 luar biasa itu ibu jadi seluruhnya yaitu 3560 selamat selamat maklum maklum mudah-mudahan segera terrealisir apa yang kita kirakan ya tapi itu tadi jangan lupa ya, jamaah diajak perawatan dan istighfar nanti bentar ada Allah yuwafikuna ila ma fihi ridha wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon untuk Kiai Ali yang itu doa saya kemarin sudah dibuktikan di Den Hakan. Doa saya sangat makbul sekali. Saya itu saudara Bahtiar dari Belgia Dia doa langsung ontan. Jadi kita ulangi lagi Kita ulangi lagi. Kita baca Fatihah bersama-sama sekali. Dia akan sainnya sebelas kali. Gak usah ditanyakan kenapa sebelas kali. Saya yang baca enggak ya sudah. Iya kan saya sebelas. dalam Anda baca sebelas kali Iya kan saya itu sambil saya kesulitan bahasa Indonesia mengrentakkan membatinkan permintaan Anda masing-masing. Jadi, iya karena saya ya Allah, berikanlah saya Rizki 50 euro eh sebut aja hati tidak usah diomongkan nanti tetangganya tahu ini hanya anda dan Allah yang tahu Iya karena saya minta apa saja asal yang besar. kemarin saya katakan kalau kecil-kecil serahkan aja kayak Imam Bali. Gitu. Ini mumpung saya ya minta yang besar. Misalnya umroh, haji, apalah itu Mendatangkan keluarga dan gitu. seterusnya yang besar-besar gitu. Oke ya. Ini. Saya ingatkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah la yasma'u du'aan min qalbin ghafil atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Jadi Anda sekalian berdoalah dengan hati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم يا الله لا اله الا انت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بارئ يا قابض يا رافع يا معز يا مذل يا يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ حفيظ يا حسيب يا جليل يا كريم يا رب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا كريم يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا مؤمن يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا معاني يا معاني يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باب يا وارث يا رشيد يا شكور اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى كما امرتنا واستجب لنا أما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة سورة الفاتحة المعظمة وفتح المكان من القرآن وبسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نقصته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته wala dhalan illa hadaita wala muqsidan illa yassarta wala faqiran illa aghnaita wala wa aslahta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la kawibun illa qadaitaha wa yassarta ya ya Allah Tuhan kami kami dan saudara-saudara kami yang hadir di masjid ini ya Allah memohon kepadamu dengan menyebut asma-asma agung sebagaimana engkau perintahkan maka Kabulkanlah ya Allah bagaimana engkau janjikan Ya Allah ya Tuhan kami Selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami yang hadir di sini dan keluarganya semua ya Allah dari segala cobaan yang tidak kuat kami angkat ya Allah ya Allah berikanlah keselamatan taufik hidayah makfirah kepada kami semua ya Allah Mudah-mudahan saudara kami yang hadir di masjid ini tetap iman dan Islam, kuat iman dan Islam, kuat untuk ikut berusaha mengikuti jejak nabimu, utusanmu, kekasihmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akulah kami semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Lindungilah saudara-saudara kami yang hadir dalam majlis. Ya Allah, berikanlah mereka keturunan-keturunan yang soleh soleh. Mudahkanlah segala urusan-urusan mereka ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka untuk ibadah kepadamu ya Allah.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 يصفون Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karom Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang telah memberikan mauidah hasanah serta memimpin doa yang sekaligus menutup acara pada kesempatan kali ini. Sebelum acara ditutup hari ini uh, akan ada uh, diumumkan bahwa mengingat waktu sudah masih di selat maghrib maka jamaah dimohon segera mengambil air wudhu dan menunaikan sholat mas, e, maghrib. Untuk kemudian kembali lagi duduk di tempat semula untuk e, mendapatkan makanan. Jadi setelah sholat maghrib akan ada acara makan bersama di tempat duduk yang ibu-ibu dan bapak-bapak duduk sekalian sekarang ini.